بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله kita akan membahas حديث حديث yang masih dalam pembahasan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-17 dan ke-18, yaitu hadis yang kelima dan keenam dalam pembahasan kedua yaitu bab at-taubah. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari dari arah barat maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala senada dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadis setelahnya وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر دري سهبت عبد الله بن عمر ابي عبد الرحمن رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seseorang selama dia belum sakaratul maut. Sebelum dia berada di penghujung hidupnya saat dia dihampiri oleh kematian. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hadithun hasan dan beliau mengatakan bahwa sanatnya adalah sanat yang hasan. Sebagaimana hadis ini juga dihasankan oleh Al-Ujluni dalam Kashful Khafa dan juga Syekh al bani rahimahullahu taala. Hadis ini dinyatakan hasan karena dalam salah satu rawinya ada seorang muhaddis atau ahli hadis yang bernama Abdurrahman ibnu Thabit ibnu Thauban. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau tingkat hadisnya adalah saduq. Saduq artinya di bawah dari derajat thiqah. Sehingga ini yang menyebabkan sanad hadis ini adalah hasan. Namun demikian, hadis ini merupakan hadis yang bisa dijadikan hujjah atau landasan. Sebagaimana hadis ini juga diperkuat dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis yang pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa batas taubat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia panjatkan selama waktu yang dilakukan sebelum terjadi hari kiamat yaitu ketika matahari berada di tempat terbitnya atau di tempat tenggelamnya. Sementara hadis kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa peluang terakhir ketika seseorang ingin bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum dia dalam kondisi sakaratul maut. Apabila seseorang berada dalam sakaratul maut, maka pada saat itu taubat sudah tidak bermanfaat kembali. Dan ketika seorang sakaratul maut sekalipun kiamat belum terjadi. Akan tetapi kiamat pada diri pribadinya sudah terjadi. Di saat itu dia tidak memiliki peluang kembali untuk beramal saleh. Ketika seorang sudah diambang kematian, maka hukumnya dia sudah tidak bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang dihukum oleh para ulama sebagai hadis yang lemah bahkan ada yang mengatakan hadis itu lemah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka kiamatnya telah terjadi pada orang itu. Hadis ini dinyatakan talif atau bahkan tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Akan tapi artinya didukung dengan beberapa hadis yang sahih. Bahkan ada beberapa asar atau nasihat para ulama yang mengatakan dengan redaksi yang serupa dan tidak mungkin para ulama menyatakan nasihat-nasihat tersebut jika tidak memiliki dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan yaqulun al-qiyamah al-qiyamah. Mereka katakan akan terjadi hari kiamat akan terjadi hari kiamat. Innama qiyamatu ahadihim mautuhu. Sungguhnya hari kiamat dari masing-masing seseorang adalah ketika dia sudah menemui kematiannya. Artinya ketika seseorang sudah mati, maka tidak ada bedanya. Kesempatan dia untuk beramal sudah lewat. Tidak ada lagi kesempatan untuk menumpuk amal saleh untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat karunia bisa bertaubat sebelum kematian dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan kondisi diridhai dan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.